Hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang bagaimana jujur dengan hati nurani sendiri adalah kisah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memilih hidupnya di jalan kejujuran. Dialah Kaab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang luar biasa ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya, sahabat yang senantiasa membuktikan ketaatannya dengan terus menerus mengikuti setiap perang demi perang kecuali perang Badar karena pada ketika itu ia tidak mengetahui adanya perang Badar. Namun ketika ia pada akhirnya tahu bahwa ia tidak mengikuti perang Badar ada satu rasa penyesalan dalam dirinya dan ia berjanji bahwa dalam setiap peperangan ia harus mengikuti perang tersebut sebagai wujud rasa cintanya pada Allah dan Rasulnya. Maka hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah mengumumkan secara langsung lewat bibir beliau bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan perang Tabuk melawan Romawi. Ketika itu suasana sangatlah luar biasa, cuaca sangat panas dan itu mengakibatkan untuk beberapa orang melas, uh, eh, malas sekali untuk mengikuti peperangan. Ditambah lagi, di Madinah sedang musim kurma. Kurma merupakan bahan pokok makanan bagi mereka, sehingga musim kurma adalah musim yang sangat ditunggu-tunggu. Di lain sisi, perang tabuk ini memang memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengerahkan puluhan ribu kaum muslimin untuk mengikuti perang tersebut. Sehingga Kaab bin Malik berpikir pastilah kalau aku tidak ikut sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tahu tidak ada kan ada yang tahu kalau satu orang saja tidak ikut maka Kaab bin Malik pun pada akhirnya menunda-nunda untuk mengikuti perang tersebut nanti sajalah aku bisa menyusul dalam perang tabuk itu toh aku memiliki kuda-kuda yang kuat di tengah perang saja aku menyusul kata Kaab bin Malik pada dirinya sendiri ia terus menerus menunda-nunda mengikuti perang tersebut berleha-leha dengan dengan kurma-kurma yang mulai berdatangan di musim kurma pada saat itu di Madinah sampailah perang Tabuk itu dilaksanakan seluruh kaum muslimin Rasulullah SAW melakukan perang tersebut sampai kembali lagi ke Madinah tetap Ka'ab bin Malik tidak mengikuti perang tersebut lalu ia pada akhirnya mulai mencari-cari teman siapa kira-kira yang tidak ikut dalam perang tabuk tersebut biar aku ada temannya ketika ia mencari-cari orang yang di Madinah yang tidak ikut dalam perang tabuk ternyata ia mendapatkan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti perang tabuk hanyalah orang-orang munafik saja atau orang-orang yang mempunyai uzur yang cacat yang tua yang sakit sehingga membuat dia mulai merasa bersedih ya Allah kenapa aku tidak ikut perang tabuk tersebut lalu orang-orang mengatakan sudahlah Kaab bin Malik nanti kalau Rasulullah SAW kembali datang ke Madinah Madinah, tinggal engkau katakan saja, engkau cari-cari saja alasan, engkau berbohong saja. karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu, namun Kaab bin Malik hatinya merasa gelisah dengan kebohongan-kebohongan yang ia simpan itu. Pada akhirnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Tabuk dan menuju ke Madinah. Kemudian Rasulullah berada di masjid Satu persatu orang mulai datang memberikan kesaksian Kenapa tidak ikut dalam perang tersebut Maka Ka'ab bin Malik pun Dengan kepala yang menunduk dan perasaan menyesal yang amat sangat Datang menghadap Rasulullah SAW Hampir-hampir ia tidak berani mengatakan sepatah kata apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Wahai Kaab, kenapa kau tidak ikut dalam perang Tabuk? Semua orang tahu bahwa engkau adalah hamba Allah yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Kaab bin Malik dengan hati yang berdebar-debar, ia mulai mengatakan kejujurannya. Ia mengatakan, wahai Rasul, dengan kepala yang tetap terus menunduk. Wahai Rasul, seandainya yang berada di hadapanku bukan engkau, pasti aku sudah berbohong. Hanya saja, wahai Rasul, aku memahami bahwa sesungguhnya engkau ketika aku berbohong Allah pasti akan senantiasa menurunkan firman-Nya kepada engkau wahai Allah wahai Rasul maka aku jujur pada saat ini bahwa aku tidak mengikuti perang kamu karena aku begitu terlena dengan kurma-kurma yang ada di Madinah ini maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tunggulah firman dari Allah atas apa yang kau telah lakukan. Maka Kaab bin Malik pun diboykot, didiamkan selama 50 hari oleh Rasul dan seluruh kaum muslimin dan itu membuat hatinya menjadi sangat bersedih. Lalu dia datang kepada Abu Qatadah sepupunya. Pun sepupunya mengatakan sepatah kata pun tidak dikeluarkan. Lalu Kaab bin Malik mengatakan, "Ada apa Abu Qatadah? Kenapa engkau tidak mau berbicara kepadaku? Lihat aku ini hamba yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Abu Qatadah hanya menjawab, "Hanya Allah lah yang maha paham, yang maha tahu siapa sesungguhnya yang benar-benar mencintainya. Maka bercucuranlah air mata dari Kaab bin Malik. Kemudian, Kaab bin Malik ternyata tidak sendirian. Ada dua orang sahabat lain yang juga tidak ikut dalam perang tabuk bernama Murorah dan Hilal bin Umayyah. Lalu Hilal bin Umayyah ini memiliki istri yang mengadu kepada Rasul, Wahai Rasul, jangan biarkan aku mendiamkan Hilal bin Umayyah, ia orang yang sangat tua. Aku melayaninya saja, wahai Rasul. Maka Rasul pun memberikan keringanan kepada Hilal bin Umayyah. Mendengar hal tersebut, seluruh teman-teman dan Kaab bin Malik pun berbisik-bisik, ayolah lakukan saja seperti Hilal bin Umayyah supaya istrimu tetap melayanimu. Apa kata Kaab bin Malik? Tidak mungkin. Aku ini orang yang masih muda. Betapa malu sekali aku kalau seandainya aku meminta kepada Rasul supaya istriku melayani aku. Tidak, aku harus siap dengan segala konsekuensi akibat aku tidak ikut dalam perang tabib ini. Maka Luar biasa penderitaan yang dialami oleh Kaab bin Malik karena tidak pernah mendapatkan sapaan dari satu kaum muslimin pun sampai-sampai ada Raja Hosan yang mengirimkan utusan kepada Kaab bin Malik dengan sebuah surat dengan mengatakan Wahai Kaab bin Malik sesungguhnya Islam tidak memuliakanmu Allah dan Rasul tidak membutuhkanmu kalau begitu ikuti saja agama kami agama yang senantiasa menerimamu apa adanya lalu apa kata Kaab bin Malik dia langsung merobek surat tersebut dan mengatakan inilah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak aku senantiasa harus taat kepada Allah dan Rasulnya inilah kesalahanku dan aku sudah berjanji akan senantiasa jujur kepada Allah dan Rasulnya tidak masalah kalau aku didiamkan oleh Allah tidak masalah kalau aku didiamkan oleh Rasulullah selama 50 hari ya terus sholat ya terus sembahyang ya terus beribadah lalu di hari ke-50 turunlah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang telah berperilaku seperti itu. Maka seluruh umat muslim pada akhirnya berlomba-lomba berlari mendatangi Kaab bin Malik dan mengatakan selamat wahai Kaab Allah telah mengampuni selamat wahai Kaab Allah telah memaafkan seluruh kesalahanmu maka Kaab bin Malik pun berlari menuju ke arah Rasulullah dan memeluk Rasulullah dan mengatakan adakah ini firman dari Allah atau dari engkau wahai Rasul maka Rasul mengatakan ini dari Allah maka Kaab bin Malik pun pada hari itu pun berjanji kepada Rasul aku serahkan seluruh harta kekayaanku untuk agama Islam aku serahkan seluruh seluruh yang ada pada milikku untuk agama, Rasul dan Allah, maka aku berjanji pada hari ini aku tidak akan lagi berdusta. Kisah ini mendatangkan pelajaran untuk kita. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kejujuran itu luar biasa. Ketika kebohongan ada dalam diri kita maka itu akan menggelisahkan hati kita. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah yang Maha tahu. Maka belajarlah dari Ka'ab bin Malik, ia telah berperilaku bohong misalnya, ia telah berperilaku curang, tidak mau mengikuti perang Tabuk misalnya. Namun ia siap dengan segala konsekuensinya. Ia memilih jujur dan ia memilih untuk tidak apa mendapatkan hukuman asal kejujuran kejujuran itu menjadi tabiatnya. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita menarik kesimpulan bahwa biasakanlah hidup untuk senantiasa jujur, berkata apa adanya, tidak dusta sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bahwa ciri orang munafik adalah salah satunya apabila ia berbicara, ia berdusta. Lindungi kami ya Allah untuk senantiasa berkata-kata yang baik atau kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik